itu terpelihara. Maka di sini ada contoh syibahul jumlah yaitu indi yaitu zorof ya dzaraf e, makan. Kemudian contoh jumlah adalah ibnuhu kufil yaitu jumlah ismiyah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu beliau memberikan judul untuk bait ke-97 ini, yaitu Anwa' silati wa syartu kulli naw'in. Jenis-jenis silah dan syarat bagi setiap jenis tersebut. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan atau menjelaskan silatul mausuli Nau'ani. Silah mausul itu ada dua macam Al-awwalu, macam yang pertama, jumlatun ismiyatun au fi'liyatun. Yaitu silah yang berupa jumlah. Baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian kita lihat catatan kaki. Silatul mausuli minal jumalillati la mahallalaha minal i'robi. Silah mausul itu merupakan ya salah satu jumlah ya atau di antara jumlah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ya, jadi yang jenis pertama itu adalah jumlah. Kemudian athani, jenis silah yang kedua, shibahu jumlatin, yaitu shibahul jumlah. Wahya babil mausuli thalathatun dan syibahul jumlah itu dalam pembahasan al-mausul di sini itu ada tiga jenis. Ya. Al-awwalu yang pertama yaitu adz makaniyu. Jadi syibahul jumlah yang dapat menjadi uh, silah mausul itu adalah dzaraf makan yang pertama. Athani yang kedua al-jarru wal majruru. Shibahul jumlah kedua yang dapat menjadi silah itu adalah jar majrur. Athalithu yang ketiga as-sifatul as-sifatus sorihatu. Ya, yang ketiga itu adalah sifah sorihah. Nanti akan dijelaskan apa maksud dari ya maksud dari sifah sorihah. Wasifatus sorihatu bi bi'alil mausulati. Dan jenis syibahul jumlah yang ketiga, yaitu sifah sorihah, itu hanya khusus untuk mausulah yang berupa al. Ya, jadi yang namanya sifah sorihah, itu hanya dapat menjadi silah untuk al-mausulah. Kama sayati insya Allahu. Sebagaimana akan datang penjelasannya insya Allahu. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, utliqa ala hadhihi thalathati shibahu jumlatin. Tiga jenis ini, yaitu dhorof makan, kemudian jar jarur dan sifah sorihah, itu disebut sebagai syibahul jumlah. Ya, utliqa ala hadhihi thalathati syibahu jumlatin. Yang disebut sebagai syibahul jumlah. Mengapa? Li'anna dzarfa wal majrura asbahal jumlata fi kaunihima muta'alliqaini bil fi'li au ma yushbihuhu. Karena Zorof dan majerur itu keduanya itu menyerupai jumlah. Ya, menyerupai jumlah. Dari sisi apa? Fi kaunihima muta'alliqaini bil fi'li. Karena dua-duanya ya baik dzaraf maupun majrur itu sama-sama terkait dengan fi'il. Auma yushbihuhu atau apa-apa yang menyerupai fi'il wa annahu la yatimmu ma'nahuma illa bidzalika. Dan juga sama-sama bahwa makna dari keduanya yaitu makna dzaraf dan makna majrur itu tidak akan sempurna tanpa adanya fiil atau tanpa adanya sesuatu yang menyerupai fiil. Wa amma sifatu fali annaha ma'a marfu'iha fi ma'nal jumlati. Dan adapun sifat sorihah, itu disebut sebagai syibahul jumlah, karena sifat sorihah ini bersama isim marfuknya, itu memiliki makna jumlah. Ya, ini alasan mengapa ketiga hal tersebut itu disebut sebagai syibahul jumlah. Ya, kita kembali ke atas. Wa yushtarotu fil jumlati thalathatu syurutin dan jumlah supaya dapat menjadi silah mausul itu disyaratkan adanya tiga syarat. Ya, namun kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ziyadatan ala syartainis sabiqaini. Ya, dan tiga syarat tersebut itu merupakan tambahan atau sebagai tambahan atas dua syarat yang telah berlalu. Ya, jadi sebelumnya sudah disebutkan dua syarat apa itu? Wahuma antata akhoro. Ya, jadi syarat yang pertama bahwa silah itu harus akhir, artinya harus terletak setelah mausulnya. Kemudian syarat yang kedua an, wa antashtamila ala rabitin. Dan silah tersebut itu harus mengandung robit ya yaitu domir yang kembali kepada mausulnya yang sudah berlalu penjelasannya. Kita kembali ke atas. Apa saja syarat tersebut? Al-awwalu, syarat yang pertama, antakuna khobariyatan ma'hudatan. Ya, antakuna khobariyatan ma'hudatan. Jadi syarat yang pertama bagi jumlah yang mau menjadi silah itu pertama harus berupa jumlah jumlah khobariyah. Ya jumlah khobariyah. Artinya ya bukan jumlah insya'iyah. Jumlah khobariyah itu jumlah yang dapat dibenarkan beritanya atau dapat di uh, disangkal ya kebenarannya. Jadi berupa jumlah khobariyah. Kemudian ma'hudatan. Ya, apa itu ma'hudatan? Ai ma'rufatan lissami'i min qablu. Ya, jadi yang dinamakan ma'hudatan itu adalah ma'rufatan lissami'i min qablu. Bahwa kabar tersebut itu sudah diketahui oleh pendengar sebelumnya hatta yuta'arrafa bihal mausulu. Ya sehingga mausulnya itu dapat diketahui oleh pendengar. Ya. Mengapa kok ada syarat ma'hudatan? Li'annal khobariyata qad yajhaluhal mukhatabu in lam takun ma'hudatan. Ya, jadi ini ini sebabnya ya. لأن الخبرية قد يجهلها المخاطب in lam takun ma'hudatan. Karena khobariyah itu terkadang lawan bicara itu tidak mengetahuinya. Ya, jika tidak berupa ma'hudatan. Fala yatimmu bihal muradu. Ya, maka maksudnya itu tidak menjadi sempurna karena khobariyah tersebut. Ya, famithalul ma'hudati, maka contoh dari khobariyah yang ma'hudah itu adalah akramtul ladzi zarona bil amsi. Ya, saya telah memuliakan seseorang yang telah mengunjungi kita kemarin. Idza kana ma'rufan indal mukhatabi. Ya, jika seseorang tersebut itu diketahui oleh lawan bicara. Ya, maka pada kalimat akramtul ladzi zarona bil amsi, ya kita lihat ada zarona di situ. Mengunjungi kita. Artinya mengunjungi saya dan mengunjungi lawan bicara. Maka diasumsikan bahwa lawan bicara mengetahui siapa yang saya maksud. Ya, karena orang tersebut itu mengunjungi saya dan lawan bicara saya kemarin. Ya, maka ini contoh dari ma'hudah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-37 Wa تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ 'alaihi wa 'alaihi Ya dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya. Dan juga telah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Ya, maka di sini silah mausulnya itu adalah jumlah fi'liyah an'amallahu alaihi dan ya wa an'amta alaihi Ya, itu terkandung domir yaitu hak di situ. Maka di situ sudah diketahui siapa yang dimaksud. Ya, ma'hudah. Ya, karena yang dimaksud itu adalah Zaid. Sebagaimana nanti dilanjut di ayat lanjutnya, falam qada Zaidun. Ya, disebutkan. Maka baik e, di situ, ya di situ di silah mausul tersebut itu ma'hudah. Sudah diketahui siapa yang dimaksud. Kemudian fa'in kanat romahu ma'hudatin lam tasihha. Maka jika eh, khobariyah tersebut itu tidak ma'hudah, ya tidak diketahui siapa yang dimaksud, lam tasihha, maka tidak memungkinkan untuk menjadi silah mausul. Illa fi maqamit tahwili awit tafkhimi jadi hukum asalnya sebetulnya jumlah yang ghairu ma'hudah itu tidak dapat menjadi silah mausul. Yang melainkan jika jumlah khobariyah tersebut itu dalam konteks at-tahwil yang menakut-nakuti atau tafkhim untuk memuliakan. Ya, dua hal ini adalah yang dikecualikan. Berarti jumlahnya boleh uh, ghairu ma'hudah. Ya, fayah sunul ibahamu. Maka untuk dua konteks tersebut, itu yang baik itu justru ibaham, Ya, disamarkan. Mengapa? Li'alla yafutal ghorodul maqsudu. Ya, supaya tidak hilang ya, tujuan yang dimaksud. Ya, tujuan dari penyampaian khobariyah tersebut. Fattahwilu, ya maka untuk yang tahwil, untuk yang konteks menakuti, ya kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah taala dalam surat Thaha ayat ke 78 faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum ya maka kemudian mereka ditutup oleh Ya, kalau diterjemahkan laut yang menenggelamkan mereka. Tapi di sini di mana ibahamnya Kita lihat fama mausulatun. Ma yang ada pada minal yammi ma namanya itu adalah ma mausulah. Nah, apa maksud dari ayat ini? Ai ghasyahum wa alahum ma la ya'lamu kunhahu illallahu ta'ala ya ghasyahum wa alahum ma la ya'lamu kunhahu illallahu ta'ala yaitu uh, menutupi mereka dan juga meliputi mereka sesuatu yang tidak ada yang mengetahui hakikatnya melainkan Allah taala. Maka di situ terdapat sesuatu yang mubaham. Ya, sesuatu yang tidak diketahui zatnya ya atau hakikatnya yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini kalau konteksnya adalah konsep maaf konteksnya itu adalah konteks eh, tahwil menakut-nakuti maka itu sesuai di sini. Wat tafkhimu dan contoh untuk yang tafkhim untuk memuliakan kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Najm ayat ke-10. Fa'auha ila abadihi ma'auha. Ya, fa'auha ila abadihi ma'auha. Ya, kemudian ya dia menyampaikan kepada hambanya, yaitu Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan. Maka di sini ma itu adalah ya mausulah juga. Kemudian silahnya adalah auha, yaitu sesuatu yang Allah wahyukan. Di sini mubaham, ya mubaham. Namun di sini ya karena untuk memuliakan yang diwahyukan tersebut, maka di sini eh, boleh ya boleh di atau yang baik itu adalah ibaham. Kemudian kita lanjutkan fa nat roy ghairu khabariyatin Ya adapun jika e, jumlah yang dijadikan silah itu jumlah yang bukan khobariyah, apa itu? Wahiyal tuh, yaitu jumlah insya'iyyah. Lam tasluh antakuna silatan. Maka jumlah insya'iyyah itu ya tidak boleh dijadikan sebagai silah. Ya, jadi ya khobariyah dan insya'iyah itu biasanya ada dalam pembahasan dasar di balaghah. Contohnya apa? Nahwu contohnya ja'alladzi akrimhu. Ya, ja'alladzi akrimhu. Telah datang seseorang yang muliakanlah dia. Ya, telah datang seseorang yang muliakanlah dia. Maka di sini ada fi'il amr, akrim. Dan fiil amr itu bukan jumlah khobariyah, tidak mengabarkan sesuatu pun, tapi jumlah insya'iyah. Nah, kenapa tidak boleh? Li'annal insya'iyata la yaqa'u madmunuha illa ba'da zikriha. Karena jumlah insya'iyah itu yang terkandung itu tidak ada dalam jumlah tersebut melainkan setelah disebutkan. Ya, melainkan setelah kalau misalnya fiil amr ya ia ya juga tidak diketahui. Jadi siapa yang perlu dimuliakan itu tidak diketahui. Ya, jadi harus disebutkan dulu baru diketahui siapa yang harus dimuliakan misalnya. Fala takunu ma'rufatan 'indal mukhatabi. Maka yang dimaksud oleh jumlah insya'iyah itu tidak diketahui oleh lawan bicara. Fayafutul idahul maqsudu minas silati. Maka hilanglah ya, penjelasan yang dimaksud dari silah tersebut. Padahal sebetulnya silah maksud utamanya untuk menjelaskan. Asyartu syarat yang kedua, ya bagi suatu jumlah yang mau dijadikan sebagai silah antakuna kholiyatan min ma'nat ta'ajjubi. Bahwa jumlah tersebut itu harus kosong atau tidak mengandung makna ta'ajjub. Ya, jadi tidak boleh berupa jumlah yang ta'ajjubiyah atau yang memiliki makna tersebut. Mengapa? Li'annat ta'ajjuba yakunu fima khufiya sababuhu bin nisbati lil makhluqi. Karena karena ya kalimat ta'ajjub itu merupakan kalimat yang tersembunyi atau tidak diketahui sebabnya ya jika dinisbahkan kepada makhluk. Misalnya ada seseorang yang mengucapkan kalimat takjub, ya, misalnya betapa indahnya maka lawan bicara itu tidak akan mengetahui ya karena lawan bicaranya makhluk ya itu tidak mengetahui apa yang menjadi sebab dia takjub ya tidak mengetahui fafihi ibahamun maka dalam kalimat ta'ajub itu terdapat penyamaran atau terdapat terdapat sesuatu yang samar wasilatu lil idahi padahal yang namanya silah itu untuk memperjelas ya maka tidak sesuai fala yasihhu antakula ya, maka tidak boleh bagimu untuk mengatakan ja'alladzi ma ahsanahu yaitu telah datang seseorang yang ya betapa baiknya dia nah ini kan tidak diketahui apa yang dimaksudkan atau siapa yang dimaksudkan Kemudian asyartu tsalitsu syarat yang ketiga antakuna ghaira muftaqiratin ila kalamin qablaha. Bahwa jumlah yang mau dijadikan silah itu tidak boleh jumlah yang memerlukan jumlah sebelumnya atau kalam sebelumnya. Ya artinya jumlah tersebut itu harus dapat berdiri sendiri tanpa ada kebutuhan kepada kalam sebelumnya fa in kanat uh, muftaqiratan lam yasihha wuqu'uha silatan <clears throat> ya jadi fa in kanat muftaqiratan lam yasihha wuqu'uha silatan kalau jumlah tersebut itu memerlukan kepada kalam sebelumnya maka tidak boleh dijadikan sebagai silah Contohnya apa? Nahwu contohnya ja'alladzi lakinnahu qaimun. Ya ja'alladzi lakinnahu qaimun. Telah datang seseorang yang akan tetapi ya, berdiri. Ya. Maka di sini ada jumlah apa silahnya kita lihat. Lakinnahu qaimun. Ya lakinnahu qaimun. Padahal ada lakinna di situ. Pada lakinna itu istidrok. Ya, untuk mengoreksi, maka perlu ada yang dikoreksi yaitu kalam sebelumnya. Ya. Fa inna hadhil jumlata tastad'i sabaqa jumlatin ukhra. Ya, fa inna hadhil jumlata tastad'i sabaqa jumlatin ukhra. Ya, maka jumlah ini yaitu jumlah lakinnahu qaimun itu memerlukan jumlah lain sebelumnya. Nahwu contohnya ma qa'ada Khalidun lakinnahu qaimun. Ya Khalid itu tidak duduk akan tetapi dia berdiri. Maka itu boleh karena sebelum lakinna itu ada kalimat dan lakinnahu qaimun itu memerlukan akan jumlah sebelumnya yaitu maqa'ada Khalidun. Ya. Kemudian kita lanjutkan fahadihi syurutul wasli bil jumlatil ismiyati. Maka ini adalah syarat ya, silah yang berupa jumlah ismiyah. Ka ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala Innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Ya. Itu sesungguhnya orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rob mereka. Maka di sini yang menjadi silah mausulnya <clears throat> ya silah mausulnya dari eh, al mausulnya adalah alladzina. Ya, innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang uh, berhati-hati karena takut akan azab rob mereka. Maka di sini untuk mausul alladzina itu yang menjadi silahnya adalah jumlah ismiyah. Yaitu hum min khasyati rabbihim Musfiqun, Kemudian wal fi'liyati dan juga uh, silah mausul yang berupa jumlah fi'liyah. Ka qaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah taala ya tadi dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sekarang dalam surat Al-Mu'minun ayat ke 80. Wa huwallazi yuhyi wa yumiit ya, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka untuk mausul alladhi itu yang menjadi silahnya itu adalah jumlah fi'liyah yuhyi. Ya. Kemudian wa amma dzarfu wal jarru wal majaruru, ya wa amma dzarfu wal jarru wal majruru fayushtaratu fi wuqu'ihima silatan an yakuna tammaini. Dan adapun dhorof dan juga jar majerur, maka disyaratkan bagi dhorof dan jar majerur untuk menjadi silah, itu syaratnya apa? Bahwa keduanya itu harus tam. Ya, harus tam. Apa yang dimaksud dengan tam? Ai yahsulu bil wasli pikulin min huma faidatun tuzilul ibahama wa tuwaddihul murada. Yang dimaksud dengan tam itu adalah dengan zorof dan jar majrur tersebut itu menjadi silah, maka akan dihasilkan faidah yang menghilangkan kesamaran dan juga menjelaskan maksudnya. Ya, jadi itu maksud dengan tam bahwa dengan disebutkannya dzaraf dan jar majrur itu akan menghasilkan faedah yang menghilangkan kesamaran dan memperjelas maksud. Min ghairi hajatin li dzikri muta'al muta'allaq muta'allaqihima. Ya min ghairi hajatin li dzikri muta'allaqihima. Tanpa perlu menyebutkan ya muta'allaq dari keduanya yaitu dari dhorof dan jar majrur. Karena dhorof dan jar majrur itu muta'alliq. Ya, dia itu pasti terkait dengan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Yaitu muta'allaknya. Ya. Atau kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Likaunihi kaunan aman. Ya, likaunihi kaunan aman. Nah, di sini disebutkan ya penyebab mengapa tidak perlu disebutkan muta'allaknya. Karena ini likaunihi kaunan aman. Karena keadaan yang ditunjukkan ya oleh muta'allik tersebut ya itu adalah keadaan yang umum. Atau apa maksudnya? Wa huwallazi yadullu ala mujarradil wujudil ammi duna syai'in akhara zaidin alaihi. ya, jadi wa huwa alladhi yadullu ala mujarradil wujudil ammi tuna syai'in akhara zaidin alaihi. Yaitu keadaannya yang menunjukkan ya semata-mata untuk menunjukkan sesuatu wujudnya atau eksistensi dari sesuatu yang umum. Ya tanpa adanya perkara atau informasi tambahan yang lain. Ya, jadi eh, hanya menunjukkan eksistensi atau keberadaan yang umum saja. Tidak ada informasi tambahan. Fadzorfu, maka contoh untuk yang dhorof indaka, ya, fil mithalil, fil, fil mithalil madhkuri, maka contohnya dhorof indaka dalam contoh yang disebutkan, nanti akan disebutkan contoh, araftul ladhi indaka. Saya telah mengetahui siapa yang ada di sisimu. Maka di sini indaka itu la yufidu syai'an aktsara minat dalalati ala wujudis syakhsi wujudan mutlaqan. Ya, jadi kalimat indaka tersebut la yufidu syai'an aktsara minat dalalati ala wujudis syakhsi ya wujudis syakhsi wujudan mutlaqan. Jadi kalimat indaka itu ya tidaklah memberikan faedah yang lebih banyak daripada penunjukan kepada keberadaan dari seseorang atau individu ya dengan keberadaan yang mutlak ya fahuwa muta'alliqun bimahdzufin maka indaka itu muta'alliq atau terkait dengan sesuatu yang dihapus ya taqdiruhu istaqarra yang takdirnya itu adalah istakorro. Maka muta'allak yang dihapus itu adalah istakorro. Walidha wajaba hadfuhu idla faidata min zikrihi. Ya, dan oleh karena itu maka wajib dihapus muta'allaknya yaitu istakorro. Ketika tidak ada faedah tambahan dengan menyebutkannya. Wa ammal kaunul khosu, ya tadi kan kau al-kaunul ammu, ya keadaan yang umum. Dan ada pun keadaan yang khusus, apa itu? Wa huwal yadullu ala ma'nan zaidin ala mujarradil wujudil ammi. Al-kaunul khas itu adalah ya keadaan yang menunjukkan makna tambahan atau informasi tambahan daripada sekedar ya keberadaan yang umum. Ya, jadi ada makna tambahan selain istakorro tadi. Ya, fa in dalla alaihi dalilun khudhifa jawazan. Ya. Ya, namun jika ada dalil yang menunjukkan akan makna tambahan tersebut, maka boleh saja dihapus. Ya, boleh saja dihapus muta'allaqnya. Wa illa akan tetapi jika tidak ada dalil yang menunjukkan akan muta'alak tersebut, wajaba dzikruhu. Maka wajib untuk disebutkan. Famathalan, maka contohnya, Araftul ladhi Qoroa indaka. Saya mengetahui, telah mengetahui orang yang membaca di sisimu. Maka ada informasi tambahan apa? Qoroa, membaca. Maka apa? la yajuzu hadful muta'allaqi qara'a. Maka tidak boleh dihapus muta'allaq yaitu qara'a. Ya, karena qara'a itu mengandung makna lain selain istaqarra. Ya, ada makna tambahan. Li'adami ma yadullu alaihi karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan makna qara'a tersebut. Wa fi nahwi dan juga pada contoh Dzakara Khalidun fil masjidi wa Mu'adzun fil manzili. Ya, Khalid itu ya berdiskusi atau belajar di masjid dan Mu'adz di rumah. Ya. Maka perhatikan di sini ada Mu'adzun fil manzili. Di, di, di situ tidak disebutkan muta'allaknya yaitu fiilnya fi'il dzakara. Mengapa? Karena ada dalilnya yaitu telah disebutkan sebelumnya dzakara. Khalidun fil masjidi wa mu'adzun fil manzili. Ya, jadi ini adalah kalimat yang sudah ya sempurna. Fatakulu, ya maka engkau dapat mengatakan misalnya ingin membantah kalimat ini bal mu'adzun bal mu'adzunil ladzi fil masjidi. Ya. Ya tidak, bahkan akan tetapi mu'adlah yang di masjid. Maksudnya apa? Bal mu'adhu ay bal mu'adunilladhi dzakara fil masjid. Ya, maksudnya adalah ya akan tetapi mu'adlah yang ya belajar di masjid. Maka di sini dzakara itu boleh dihapus. Walaupun dia memberikan makna tambahan selain istaqarra karena apa? Karena ada dalil yang menunjukkannya yaitu penyebutan sebelumnya dzakara Khalidun. Fasahha hadfuhu liwujudid dalili. Maka boleh saja dihapus karena terdapatnya dalil. Wasayati ziyadatun lidzalika fi awakhir babi al-mubtada'i wal khabari insyaallahu. Dan akan datang ya tambahan penjelasan terkait hal ini nanti di akhir bab mubtada dan khobar insya Allah Kita kembali ke atas. Ya nahwu contohnya araftul ladzi indaka. Ya saya telah mengetahui siapa yang ada di sisimu. Ya maka di sini muta'allaknya dihapus. Karena asalnya araftul ladhi ista'korro indaka. Ya, karena hanya menunjukkan makna keberadaan saja, maka dihapus. Kemudian tul ladhi fil hurfati Saya telah bersalaman dengan ya, seseorang yang ada di ruangan. Maka asalnya adalah tul ladhi ista'korro fil hurfati maka di sini muta'allaknya yaitu ista'korro itu dapat dihapus. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-96 Ma 'indakum fad wa ma 'indallahi baq Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah itu kekal maka di sini e, eh, muta'alaknya sama-sama dihapus. Ya, karena eh, sama-sama e, diketahui yang dimaksudnya adalah apa yang ada di sisi kalian itu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-228 walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf ya dan ya mereka para wanita itu ya memiliki hak yang semisal dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf maka di sini alladhi 'alaihinna ya kalau yang tadi adalah contoh dzaraf yang di surat An-Nahl ya dan dihapus muta'allaknya. Dan di sini eh, contoh yang di Al-Baqarah ayat 228 itu adalah jar majrur yaitu alaihin. Nah, di sini bi khilafi ja'alladzi bika. Ya, maka eh, ini berbeda dengan contoh ja'alladzi bika. Ya. Ini tidak ada maknanya ya karena penghapusan muta'alaknya jadi tidak dipahami maksudnya. Auja alladhi al-yauma. Ya, atau ya telah datang yang al-yauma. Ini dhorof zaman yang digunakan. Yang boleh digunakan tadi adalah dhorof makan. Mengapa berbeda dengan ja'alladhi bika dan auja alladhi al-yauma? Li'adamil fa'idati, karena tidak adanya fa'idah. Nah, kita lihat ada catatan kaki terkait dengan uh, ayat tersebut sepertinya ayat Al-Baqarah. Nah, ini wa'lam annahu la Buddha an yakuna muta'allaku dhorfi wal jarri wal majeruri fi'lan fi babil mausuli. Wa'lam annahu la budda an yakuna muta'allaquz zarfi wal jarri wal majruri fi'lan fi babil mausuli. Dan ketahuilah bahwa yang namanya muta'allaq bagi dzaraf dan juga jar majrur itu harus berupa fi'il. Ya harus berupa fi'il dalam bab mausul. Jadi muta'allak untuk dzarf dan jar majrur di bab mausul itu harus berupa fiil. Wala yasihhu taqdiruhu biwasfin. Ya dan tidak boleh muta'allaknya itu ditakdir sebagai wasf. Apa contohnya? Mithluka inin au mustaqirrin. Ya contohnya seperti ka inun atau mustaqirrun. Ya, kalau untuk um, uh, mausul itu tidak boleh menggunakan wasaf. yang berbeda misalnya ana fil masjidi itu ditakdir sebagai ana kainun fil masjidi atau ana mustaqirun fil masjidi misalnya. Akan tetapi di sini untuk pembahasan mausul itu harus berupa fiil. Mengapa? Li'anna silata la takunu illa jumlatan. Karena yang namanya silah itu pasti berupa jumlah. Ya, tidaklah silah itu berupa melainkan jumlah. Mengapa? Li'annaha hiya atau li'annaha lati tuzilul ibahama. Karena jumlah itulah yang dapat menghilangkan kesamaran. Fayahsulul maqsudu minal wasli biha. Dan juga eh, dihasilkannya maksud dengan adanya silah dengan jumlah tersebut ala anna minan nahwiyina man yara anna silata hiya dzarfu awil jarru wal majaruru. Meskipun demikian, ya ala anna minan nahwiyina di antara ulama nahwu itu ada yang berpendapat bahwa silahnya itu ya dzaraf atau jar majrur. Ya tidak perlu ada takdir-takdir atau muta'alak yang dihapus. Artinya silahnya ya jar majrur dan zorofnya. Sebagaimana pendapat yang mengatakan misalnya ana fil masjidi, ya khobarnya fil masjidinya, jar majrurnya. Ya tidak perlu bahwa khobarnya itu adalah muta'alak yang dihapus, yang takdirnya inun misalnya, tidak perlu. Wahada ro'yun jayidun. Dan ini merupakan pendapat yang baik. Mengapa? Fihi taisirun alat darisina. Karena di dalamnya ada kemudahan bagi ya, pembelajar. Ya kan lebih sederhana bahwa yang menjadi silah ya jar majrur dan dzarafnya, tidak perlu ada sesuatu yang ditakdirkan. Apalagi untuk penuntut ilmu pemula seperti kita, maka yang sederhana seperti ini lebih mudah. Wal faidatu qad tammat bimujarrodi dzikrihima. Dan sebetulnya faidahnya itu sudah sempurna hanya dengan menyebutkan jar majrur atau dzarafnya. Alal wajhil ladzi dzakarna qabla hadza. Ya, dari sisi yang telah kami sebutkan sebelum ini. Kita kembali ke atas. وهذا معنى قوله وجملة أو شبهها إلى آخره dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimah, rahimahullahu taala wa jumlatun aw shibahuha sampai akhir ai alladhi usila bihi lismul mausulu huwal jumlatu wa shibahul jumlati maksudnya adalah yang dijadikan silah bagi isim mausul itu adalah jumlah dan syibahul jumlah. Ya, kemudian thumma mathala bimithalin wahidin fihi mausulani. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh dengan satu contoh saja yang di dalamnya terdapat dua mausul. Ahaduhuma mausul yang pertama silatuhu shibahu jumlatin, yaitu yang silahnya berupa shibahul jumlah. Apa itu? Yaitu kaman indi. Ya, kaman indi. Ya, man indi, indi itu adalah shibahul jumlah berupa dhorof. Ya, dhorof makan. Wathani, mausul yang kedua, silatuhu jumlatun. Ya, atau silatuhu jumlatu alladhi ibnuhu kufil. Ya, itu tadi ya berarti silatuhu syibahu jumlati kaman indi. Kalau di sini silatuhu jumlatu alladhi ibnuhu kufil. Yang kedua adalah silahnya berupa jumlah yaitu alladhi ibnuhu kufil. Falladhi khobarun lil mubtada'i man. Yang alladhi ibnuhu kufil ini itu adalah khobar bagi mubtada man. Ya, khobar bagi mubtada man. Wa jumlatu benuhu kufil silatun. Dan jumlah ibnuhu kufil itu adalah silah bagi alladhi. Wa makna kufila dan makna dari kufila ai kana maudi'ar riayati. Ya, yaitu yang dahulu menjadi ya, tempat untuk pemeliharaan. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala melanjutkan dalam bait berikutnya yaitu bait ke-98 wasifatun sarihatun silatu al wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal ya wasifatun sarihatun silatu al wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal dan sifat sarihah itu dapat menjadi silah bagi al ya. Sedangkan kalau silahnya al itu berupa fiil-fiil yang mu'rob itu ada. Ya, ada namun kol, ya, lah Namun sangat jarang. Ya, jadi al itu kebanyakan silahnya berupa sifat sharihah walaupun ada juga yang berupa fiil mu'rob, walaupun itu jarang. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan judul Silatu alil mausulati yaitu silah untuk al yang mausulah. Kemudian beliau hafizahullah taala menjelaskan maksud bait ini Hadan naw'u tsalitsu min anwa'i shibahil jumlati. Ini merupakan macam yang ketiga dari atau jenis yang ketiga dari jenis-jenis sibahul jumlah yang dapat menjadi silah. Wahiyas sifatus sorihatu ma'a marfu'iha. Yaitu sifat sorihah bersama dengan marfu'nya. Wahiyah khasatun ya, bi alil mausulati. Wahiyah khasatun bi alil mausulati. Dan sifat sorihah itu hanya khusus menjadi silah bagi al-mausulah. Fala taqa'u silatan li ghairiha. Dan sifat sorihah itu tidak dapat menjadi silah untuk yang selain al. Nah, apa itu sifat sorihah? Wasifatu sorihatu hiyalismul mushtaqqul ladhi yushbihul fi'la fit tajaddudi wal huduthi syabahan sorihan. Yang dimaksud dengan sifat sorihah itu adalah isim mustak, Ya berarti bukan isim jamit, Ya isim mustak, ya isim yang yang mudahnya berasal dari kata yang lain atau derivasi dari kata yang lain yang menyerupai fiil. Ya dari sisi apa menyerupai fiilnya yaitu fit tajaddudi wal khuduthi yaitu memiliki makna tajaddud. Yang memiliki makna ya sesuatu yang baru. Dan juga huduth, menunjukkan akan kejadian. Syabahan sorihan, dan keserupaan sifat sorihah dengan fiil tersebut itu adalah keserupaan yang sorih. Apa itu keserupaan yang sorih? Ay qawiyan kholison. Yaitu keserupaan yang kuat ya, dan murni. Bagaimana penjelasannya? Bihaitsu yumkinu an yahillal fi'lu mahallahu. Ya, saking kuatnya sedemikian hingga memungkinkan fi'il eh, memungkinkan fi'il itu dapat mengganti kedudukan dari sifat sorihah tersebut. Karena keserupaan yang kuat. Ya, saking kuatnya, fi'il itu dapat menggantikan uh, sifat sorihah tersebut. Ya. Walam taglib 'alaiha lismiyatul khalisatu. Dan untuk sifat sorihah, itu sifat keisiman yang murni itu tidak dominan pada kata tersebut. Ya, pada sifat sorihah itu sifat keisiman yang murni itu tidak dominan. Wadhalika dan contoh dari sifat sorihah, huwasmul fa'ili. Contohnya adalah isim fa'il. Nahwu contohnya a'jabanil qari'u. Ya membuatku takjub, ya mengagumkanku al-qari atau takdirnya a'jabanil ladzi qara'a. Ya telah menakjubkan atau menakjubkanku orang yang membaca tersebut. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-18 yaitu innal musatti in innal musaddiqina wal musaddiqat ya innal musaddiqina wal musaddiqat ya sesungguhnya ya orang-orang laki-laki yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan juga para wanita yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Maka takdirnya ladzina sattaqu Wallai isottaqna Ya, innal ladzina isottaqu wallai isottaqna Ya. Kemudian wasmul maf'uli. <clears throat> Contoh yang kedua bagi <clears throat> sifat sorihah itu adalah isim maf'ul. Ya, kita lihat ada catatan kaki terkait hal ini. Ya, tapi ada syaratnya Bi syarti an yurada bihimat tajaddudu wal hudutsu. Ini berarti syarat untuk keduanya ya. Baik isim fa'il maupun isim maf'ul itu dapat menjadi silah mausul ya. Syaratnya apa? Bahwa harus dimaksudkan ada makna tajaddud dan al-huduth. Ya, karena biasanya tajadud dan hudus itu dimiliki oleh fiil. Ya. Kalau memiliki makna tajadud dan hudus, ya sesuatu yang baru dan menunjukkan kejadian, itu baru boleh dijadikan sebagai silah mausul bagi al. Fa'inkana kana lithubuti wad dawami, adapun jika isim fa'il dan isim maf'ul itu menunjukkan makna dari hukum asal isim, yaitu subut dan dawam. Ya, sesuatu yang terus-menerus dan ada. Contohnya apa? Kal mu'mini. Ya, al mu'min. Ya, itu tidak menunjukkan sesuatu yang baru. Dan ini isim fa'il. Wal muhandisi. Ya, dan muhandis juga tidak menunjukkan sesuatu yang baru. Tidak menunjukkan suatu kejadian. Ini juga isim fa'il wasani'i dan juga as yang tadi mukmin orang beriman muhandis insinyur as itu ya pengusaha itu semua hanya menunjukkan sesuatu yang subut dan dawam ya maka apa sara hukmuhuma hukmas sifatil musyabbahati maka jadilah hukum bagi mukmin, muhandis, soni itu menjadi hukumnya sifah musyabbahah. Ya, tidak lagi menjadi sifah sorihah. Wa fiha al-khilaful ati. Ya, dan e, antara sifah sorihah dan sifah musyabbahah itu terdapat perbedaan yang nanti akan datang. Kemudian kita kembali ke atas. Nahwu, contohnya itu adalah tasafahtul maktubah. Saya telah menelaah yang tertulis. Maka apa? Takdirnya adalah tasoffahtul ladhi kutiba. Ya tasoffahtul ladhi kutiba. Saya telah menelaah yang ditulis. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wal bahril masjur. Ya, dalam surat At-Tur ayat ke-6 ya yaitu yang takdirnya wal bahril ladzi sujiro ya, dan laut yang ya dinyalakan atau di dalamnya ada api wa kadza siyagul mubalaghati ya dan juga yang termasuk sifat sharihah adalah sirah-sirah yang mubalaghah contohnya apa nahwu fazas fazas sabaquna ilal khairati Ya fazas sabbaquna ilal khairati. Ya telah berhasil ya para perintis menuju kebaikan. Maka di sini ada as-sabbaq. Ya as Dan sabakun itu adalah salah satu bentuk dari sirah mubalaghah. Maka itu juga adalah sifat sharihah Atau kita lihat catatan kaki ini yang dimaksud di atas tadi yang fiha al-khilaful ati. Amma sifatul musyabbahatu ya adapun sifah musyabbahah fa fi alidakhilati 'alaiha khilafun. Ya maka untuk al yang masuk kepada sifah musyabbahah itu terdapat perbedaan. Ya apa perbedaannya? Ya perbedaan pendapatnya. Waman qala dan ulama nahwu yang mengatakan innaha ghairu mausulatin wa humul jumhur. Ya, kalau jumhur ulama itu berpendapat, jumhur ulama nahwu itu mengatakan bahwa al yang masuk ke sifat musyabbahah itu bukan al mausulah. Ya, mengapa? Qala para ulama itu mengatakan li anna sifatal musyabbahata ghairu muawwalatin bil fi'li. Karena sifah musyabbahah itu tidak dapat ditakwil menjadi fi'il. Li'annaha tufidu thubuta wa dawama. Karena sifah musyabbahah itu memberikan faedah thubut, ya, terus-menerus, dawam, ya, terus-menerus ada. Kemudian wal fi'la litajatudi wal khudusi. Dan juga karena fi'il itu atau wal fi'lu saja wal fi'lu litajaddudi wal hudusi dan yang namanya fi'il itu memberikan makna tajaddud sesuatu yang baru dan hudus ya kejadian wa man qala innaha mausulatun adapun ulama nahwu yang mengatakan bahwa al yang masuk ke sifat musyabbahah itu adalah al mausulah ya berarti jumlahnya lebih sedikit ulamanya qala mereka mengatakan li anna sifata ashbahatil fi'la fi annaha tarfa'ul isma adh-dhahira. Ya anna sifata ashbahatil fi'la fi annaha tarfa'ul isma adh-dhahira. Karena yang namanya sifah musyabaha itu menyerupai fi'il dari sisi bahwa sifah musyabaha itu dapat merofakkan isim yang zahir. Wa amma af'alut tafdili fa'alid dakhilatu 'alaiha laisat mausulatan. Dan adapun af'alu ya af'alu yang bermakna tafdil ya bermakna lebih ya. Maka al yang masuk kepada af'alu yang tafdil tersebut itu bukan mausulah. Li'annahu la yarfa'u dhahira illa fi mas'alatin wahidatin. Karena af'alu yang tafdil itu tidak dapat merofakkan isim dhohir, melainkan hanya dalam satu masalah saja. Kama sayakti, insya'allahu fi babihi. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya di babnya insya Allah. Amma baqiyatul mustaqoti. adapun isim-isim mushtaq yang tersisa, seperti apa? Ismuz zamani, wasmul makani, wasmul alati, ya, seperti isim zaman, isim makan, dan isim alah, isim alat yang semuanya itu ada dalam tasrif, ya. Fala ala qatalaha bihadal maudu'i aslan. Maka isim-isim mustaq yang lain tersebut itu tidak ada kaitannya dengan pembahasan ini ya secara asalnya. Kita kembali ke atas wa yajril i'rabu ala هذه hadhihi الصريحة sarihati ملاحظة ال al kama dzakarna fil kalami ala al dan i'rabnya atau tanda i'rabnya tanda i'rab bagi atau yang menunjukkan kedudukannya itu ditunjukkan pada akhir sifat sharihah tersebut. Ya, tanpa memperhatikan al. Jadi nanti tanda i'rabnya itu terlihat di sifat sharihahnya. Misalnya tadi innal musaddiqina, nah itu al musaddiqina itu mansub sebagai isim inna ya dan terlihat pada musaddiqinanya tadi. Ya, tanpa memperhatikan alnya. Kemudian wasifatu ma'a marfu'iha silatun la mahallalaha minal i'rabi. Ya. Jadi i'rab bagi al itu tampak di sifat sorihahnya, namun sifat sorihah bersama isim marfu'nya itu adalah silah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ya, kita lanjutkan fa in kanatis sifatu fa in kanatis sifatu ghairu sorihatin ya adapun jika sifat tersebut itu bukan sifat yang sorihah wa ghalabat 'alaiha lismiyatul khalisatu dan sifat tersebut itu didominasi oleh sifat keisiman yang murni sorotisman jamidan maka sifat tersebut itu menjadi isim jamid ya tidak lagi menjadi isim mushtaq walam takun alidakhilatu 'alaiha isman mausulan maka pada saat seperti itu, pada saat sifatnya bukan sorihah, dan sudah menjadi isim jamit, maka al yang masuk kepadanya bukan lagi menjadi isim mausul. Mithlul a'lami, ya contohnya adalah nama-nama tokoh, ya seperti al-hadi, al-mutawakkili, al-ma'muni, al-mansuri. Maka semua nama-nama tersebut, ya kita tahu Al-Hadi, Al-Mutawakkili, Al-Ma'muni, Al-Mansuri, itu semua adalah nama tokoh, khalifah. Dan secara zahirnya, itu Al-Hadi, isim fa'il, Al-Mutawakkili, isim fa'il, Al-Ma'muni, isim maf'ul, Al-Mansuri, isim maf'ul. Akan tetapi di sini karena nama tokoh ya, yang lebih mendominasi keisimannya, tidak menunjukkan tajadud. maka ini menjadi isim jamid. Ya. Kemudian maji qalla maji'ul mudhari'i silatan li'al. Ya dan uh, langkah ya jarang terjadi datangnya fi'il mudhari sebagai silah bagi al. Ya, ada tapi sangat jarang. Kaqaulil farozdaqi. Ya, sebagaimana ucapan dari al-farozdaq. Ya, penyair, seorang penyair. Nah, penyair tersebut al-farozdaq mengatakan, Ma anta bil hakamit turda hukumatuhu walal asili wala dhirra'i wal jadali. Ya ma anta bil hakamit turda hukumatuhu walal asili wala dhirra'i wal jadali. Engkau bukanlah seorang hakim yang diridhoi hukumnya, juga bukanlah keturunan bangsawan. Ya, dan juga bukanlah orang-orang yang memiliki ya, ide dan juga bukanlah ahli debat. Maka di sini lihat ada aturdo. Aturdo atau boleh juga dibaca alturdo. Ya, aturdo atau alturdo. Di situ al di situ itu adalah al mausulah yang kemasukan fiil mudhari turdo. Nah, maka ya ini walaupun jarang boleh ya karena digunakan oleh penyair terdahulu. Atau kita lihat catatan kaki. Nah, di sini at-turdo yajuzu idghamu al-fittai at itu boleh dibaca dengan mengidhomkan al kepada tak menjadi at-turdo. Wa adamu Boleh juga tidak diidhom menjadi al-turdo. Wa hadza bil mausulati. Ya, ini uh, hukum ini boleh idhom dan boleh tidak itu hanya boleh untuk al yang mausulah. Ammal harfiyatu fayajibu idhomuha. Adapun kalau alnya adalah al yang huruf, maka wajib di idrom. Ya wajib di idrom. Nahwu contohnya at Ya tidak boleh dibaca al-turabu. Atau at ya tidak boleh dibaca al-tamru. Kemudian wa makna at maksud dari aturdo adalah adalah alladhi turdo, Ya, yang e, eh, diridoi, Kemudian wal asili dan makna dari al asilu adalah dzul hasabi. Yaitu yang memiliki ya, jalur keturunan yang baik. Kemudian wal jadali yang dimaksud dengan al jadal syiddatul khusumati. Yaitu perselisihan yang hebat ya berdebat. Kemudian wa qauluhu bil hakami dan ucapan al-Farazdaq Al-Hakami itu adalah Al-ba'u zaidatun fi khobari man nafiyati. Ya, ba yang ada pada bil hakami itu adalah ba zaidah. Yang merupakan khobar bagi ma'an nafiyah Ya, kemudian kita lanjutkan ke atas. Walaisa hadha minat darurati. Ya, dan uh, atur do di sini itu bukan merupakan bagian dari darurah syair. Ya, bukan bagian dari darurah syair. Misalnya harus menyesuaikan rima dan lain sebagainya tidak. Mengapa li'annahu yumkinu an yakula ma anta bil hakamil mardiyyi hukumatuhu. Ya ma anta bil hakamil mardiyyi hukumatuhu. Karena mungkin saja bagi Al-Farozdak mengatakan Ya, engkau bukanlah hakim yang diridhoi hukumannya. Ya, sama-sama membawa makna uh, majhul. Ya. Di sini menggunakan isim maf'ul. Ya, tapi tanpa berarti tetap syarat bagi syair tersebut terpenuhi jika disebutkan seperti ini. Tetapi beliau tidak mengatakannya. Kita lihat catatan kaki Qolahu bin Malikin fi syarhil kafiyati. Ya, dan yang mengatakannya adalah atau Ibnu Malik rahimahullah taala mengatakannya dalam Syarhul Kafiyah, ya syarah bagi Al-Kafiyah Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama Safhata salatimiatin halaman 300 Wala yuqalu la buddha min ta'nithil mardiyyi dan tidak boleh dikatakan bahwa sebetulnya al-mardiyu itu harus ditaknis. Ya tidak dikatakan seperti itu bahwa al-mardi itu harus dimu'annafkan. Ya. Jadinya bagaimana? Fayuqalu al-mardiyatu atau al mardiyya bil hakamil mardiyati hukumatuhu ya al bil hakamil mardiyati hukumatuhu mungkin ada yang berpendapat seperti itu bahwa lo seharusnya dimuannatskan kan isim marfu'nya yaitu hukumatu itu seolah-olah muannas ya maka seharusnya al mardiyah itu juga dimuannaskan namun Ibnu Malik yang mengatakan wala yuqalu tidak dikatakan demikian ya artinya tidak perlu dimuannaskan mengapa li'annal hukumata muradun biha al-muzakkaru. Karena kata hukumatu, al-hukumatu, itu yang dimaksud dengannya itu muzakkar. Walaupun secara lafat seolah mu'annas, tapi yang dimaksud itu muzakkar. Wahuwal hukmu, yaitu kata al-hukmu. Dan al-hukmu itu muzakkar. Ai al-mardiyi hukmuhu. Jadi yang dimaksud adalah al-mardiyu hukmuhu. Kita kembali ke atas. Fadalla dhalika 'alal jawazi. Karena ini tidak termasuk dalam darurat syair, darurat syair, maka ini menunjukkan bolehnya al itu kemasukan atau al itu memiliki silah berupa fiil mudhari. Lakin la yahsunul akhdhu bihi liqillatihi. Ya akan tetapi ya sebaiknya kita tidak mengambil pendapat ini. Artinya tidak menggunakan silah al menggunakan atau tidak menjadikan fi'il mudhari sebagai silah al liqillatihi karena sangat jarang orang yang menggunakannya. Wa hadha ma'na qawlihi wa sifatun sarihatun ila akhirih. Dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa sifatun sarihatun sampai selesai ay inna sifata sarihata takunu silatan li alil mausulati. Yaitu bahwa sifat sarihah itu menjadi silah bagi al-mausulah. Wa kaunu al-mausulatan mu'rabil af'ali wa huwal mudhari'u qalilun. Dan keadaan al itu menjadi mausul bagi fi'il mu'rab artinya silah mausulnya berupa fiil mu'rob, yaitu fiil yang mudhari itu sangat jarang. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.